Hakkan wa sawaban. Sedangkan sebaliknya al-furqah perpecahan, pertikaian, perselisihan adalah zayghan wa adaban. Itu adalah penyimpangan dan azab. Sehingga barakallahu fikum <laughs> tidak benar yang dikatakan bahwa perpecahan itu rahmat. Tidak ada. Bahkan hadis dalam hal tersebut hadis yang la asalahu. nggak ada asalnya. Lebih parah dari sekedar dhaif. Justru yang sebaliknya ada dalam hadis-hadis sahih. Yaitu al-jama'atur rahmah wal furqatu azab. Al-jama'ah kebersamaan itu rahmat. Sedangkan al-furqah, perpecahan, perselisihan, pertikaian adalah azab. Dan di sini mencocoki sekian banyak ayat Al-Quran. Yang selalu menyatakan untuk tetap bersama jamaah. Seperti kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dalam satu jamaah wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Jamaah apa? Jamaah yang sama-sama berpegang dengan tali Allah. Berpeganglah dengan tali Allah bersama-sama. Ini kebersamaan. Dan jangan lepas dari tali Allah karena akan terjadi furqah perpecahan. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan istiqomah di atas jalan yang lurus juga perintahnya diiringi dengan kalimat jangan berpecah belah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalian akan tercerai berai, akan terpecah belah dari jalan Allah. Ayat ini sangat jelas sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan ayat ini bahwa yang diperintahkan untuk bersama-sama di atas kebenaran dan jangan bercerai-berai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian dibahas dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa kadang terjadi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin bahkan di tengah-tengah ahlu sunnah. Maka kemudian beliau klasifikasi perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang sifatnya tanawur, ada perbedaan yang sifatnya tabad. Kalau tanawur ini boleh, itu pun boleh. Sesungguhnya tidak harus jadi permasalahan. Artinya tidak harus jadi pertikaian tidak harus jadi perselisihan. Yang ini juga sunnah, yang itu juga sunnah. Jenis kedua, ikhtilafut fadaid. Perbedaan yang bertentangan. Maka mau tidak mau harus pilih salah satunya karena bertentangan. Kalau ini yang benar, yang itu yang salah. Kalau itu yang benar, yang ini yang salah. Maka harus diterjih dengan dalil-dalil, dengan hujjah, maka ucapan atau pendapat yang bertentangan seperti ini harus kita mencari yang rajih dan kita katakan yang rajih sebagai kebenaran. Adapun yang menyelisihinya kita katakan merjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, ini pendapat yang lebih kuat. Akhwani azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya rincian fiqh, istihad para ulama, ahlu sunnah, maka tidak perlu ada ucapan-ucapan ekstrim yang berlebihan. Sebab yang beristihad dan benar mendapatkan dua pahala. Yang beristihad dan salah mendapatkan satu pahala. Sebagaimana dalam hadis, idajtahadal hakimu فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد Seorang hakim yang beristihad kemudian tepat istihadnya maka dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan mereka yang beristihad kemudian salah, dia mendapatkan satu pahala. Artinya tidak perlu kita cerca mereka sebagai orang yang sesat, menyimpang, apalagi mubtadi umbalila ila akhirih. Para ulama ahli sunnah berupaya mencari dalil-dalil, mencari hadis-hadis, beristimbat hukum, melihat akwal salaf, usaha yang benar. Usaha yang benar, mencari ayatnya, mencari hadisnya, kemudian melihat akwal salaf. Kadang ada yang afab, kadang, kadang ada yang akhto, manusiawi. Maka cukup barakallahu fikum untuk menyatakan yang rajih dengan kalimat ini yang rajih ucapan beliau rahimahullah. Adapun yang salah kita katakan ini pendapat yang merjuh wallahu taala a'lam. Ini adab yang sopan terhadap para ulama. Kalaupun ada yang tergelincir, mereka yataharras sawab. Yataharras sawab artinya berupaya untuk mencari kebenaran, tapi tergelincir. Maka kita katakan ini yang benar. Rahimahullah tetapi pendapat beliau yang keliru dan beliau tergelincir dalam hal ini, kafarallahu lahu. Selesai. Baik. Berbeda dengan mereka-mereka yang memang sahibu hawa. Ahlul ahwa. Yang mereka memang tidak mau hujjah, tidak mau dalil. Prinsipnya bukan prinsip sunnah. Prinsipnya prinsip hawa. Maka orang-orang inilah yang kita katakan sebagai ashabul ahwa, ahlul bidah yang kita katakan bahwa mereka ini menyimpang mubtadi undal ila akhirih. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aktsarul ikhtilaf alladhi ya'ulu ila al-ahwa'i bainal ummah min al al awwal. Ternyata perselisihan-perselisihan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kebanyakan dari jenis pertama yaitu ikhtilafu tanawwu' hanya saja karena keterbatasan ilmu hanya saja karena kebodohan kasarnya sehingga melihat bahwa pendapat yang selain ini batil pendapat yang selain ini adalah pendapat yang sesat menyimpang ila akhirnya bid'ah muhdatsah Mengapa demikian? Keterbelakangan ilmu. Terjadi ikhtilaful juhala. Berbeda dengan ikhtilaful ulama. Selalu bahasanya wa amma hadza fahuwa rajih wa amma dzak fahuwa qaulun marjuh. Hanya itu ucapan mereka para imam-imam ketika membantah saudaranya sesama ulama ucapan beliau ucapan yang merju adapun yang rajih adalah demikian demikian tetapi mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu sering kebablasan sering berlebihan berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa kadzalika ila safki dima wastibahatil amwal wal adawa wal baghdha hingga terjadi pertumpahan darah, terjadi menghalalkan harta, ini merampas harta. Wal adawah, wal baghdha, permusuhan, kebencian ila akhirih. Lianna ihda ta'ifatayn la ta'tarif lil ukhra bima ma'aha min al haqq karena sebagian terhadap yang lain tidak mau mengakui adanya kebenaran pada pihak lain yang ini membawa haji dibawakan syarahnya dari akwal ulama salaf yang ini membawakan dalil hadis membawakan akwal para sahabat atau tabi'i tetapi terjadi perbedaan ikhwani fillah azakumullah adapun mereka-mereka yang terbelakang ilmunya dan taklid, ta'assub dengan yang ini, yang satu, maka dia tidak mengakui kebenaran apa yang ada pada mereka. Apa maksudnya kebenaran? Mereka benar memakai hadis dan mereka benar mencari ulama salaf. Mereka benar berupaya dengan istihad yang syar'i. Bukankah itu kebenaran? Seharusnya sebagaimana ucapan Ibnu Jubair rahimahullah ad ahsana Man intaha ila masami' telah bagus orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar dari hadis Masya Allah tetapi aku mendengar hadis yang lebih sahih karena dia tahu nggak bertentangan hadis yang ini dengan hadis yang itu ini bawa hadis ini bawa hadis ini bawa akwalus salaf ini bawa akwalus salaf ternyata hanya berbicara ini boleh betul memang boleh tapi sebaiknya ini yang lebih baik ingat ucapan Nabi Zubair tadi dari masalah apa masalah ruqyah Mengapa kamu pakai rukyah? Apa kamu punya dalil? Dia jawab, "Na'am." Haddatsani Sya'bi, menyampaikan kepadaku Sya'bi an fulan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Enggak ada ruqyah yang lebih mujarab melainkan untuk ain penyakit yang disebabkan mata dan penyakit yang disebabkan binatang yang berbisa. Disengat jengking atau digigit ular yang berbisa ini rukyah manjur di sana. Maka saya pakai rukyah. Apa jawab beliau? Qad ahsana manintaha ila ma Telah bagus orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar. Ini yani hadis yang sahih. Bagus. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, disebutkan sanadnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah diantaranya orang yang tidak meminta dirukyah. Bagus. Tetapi kalau engkau tidak meminta dirukyah, itu lebih bagus. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Adab mereka dalam berbeda pendapat. Walhamdulillah. Tidak seperti mereka-mereka. Golongan ekstrim. Yaitu pengikut haddadi hanya perbedaan masalah istihad ulama dikatakan qaulun batil. Qaulun syad. La yakuluhu illa jahil. Ucapan batil, ucapan syad. Tidak mengucapkannya kecuali orang bodoh. Ternyata pendapat itu pendapat Ibnu Abbas diantaranya. Pendapat sahabat. Termasuk pendapat ulama Imam Al-Albani. Kebablasan. Kenapa harus seperti itu kata-katanya? Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak sampai terjadi pertikaian yang menumpahkan darah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, karena satu golongan dengan golongan yang lain tidak mengakui kebenaran yang ada pada golongan lain, akhirnya terjadilah pertikaian yang dahsyat. Padahal ikhtilafnya tanawwu' tidak bertentangan wala tansifuha dan tidak bersikap dengan sikap yang bijak. Ingat sikap bijak dengan makna yang syar'i, bukan dengan maknanya yang dipahami oleh sururiyin, hizbiyin, bukan. Sikap bijak adalah melihat dalil dan hujjah bahwa dia benar dalam satu sisi. Tetapi beliau keliru rahimahullah dalam sisi lain. Bal tazidu ala ma ma'a nafsiha minal haq ziyadat minal batil. Akhirnya orang yang sesungguhnya di pihak yang benar menambah di atas kebenarannya perkara-perkara batil. Yang ini pendapatnya benar, yang ini pendapatnya tidak rajih. Yang pendapat benar ini sesungguhnya sudah di atas kebenaran. Tetapi dia tambah dengan kebatilan-kebatilan. Apa kebatilannya? Bahwa ucapan kamu hadis sya'bi tadi ucapan batil syat ila akhir. Hadis sahih. Kenapa dikatakan syat? Kenapa dikatakan batil? Kenapa dikatakan ucapan la yaquluhu ilal jahil? Berlebihan. Kebablasan. Itu batil. Ucapanmu batil. Berarti engkau punya kebenaran. Tetapi ditambah dengan kebatilan. Yang ini keliru dia karena tidak tidak rojih. Meminta dirukyah itu makruh hukumnya. Tetapi dari sisi lain dia membawa hadis yang sahih. Yang harus kita hormati hadis itu sahih. Yaitu memang rukyah boleh untuk ain atau humma. Ya tekan ibn Allah pembahasan dari Imam Ibn Abdul Al-Hanafi rahimahullah. Walidhalika ja'alallahu masdaruhul baghi. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan penyebab dari pertikaian yang dahsyat sampai terjadi pertumpahan darah, kebencian, permusuhan, bahkan penghalalan darah, harta dan kehormatan. Ini ternyata sumbernya adalah al-baghyu. Catat itu. Tulis besar-besar satu halaman al-baghyu. Mahu al-baghyu? Al-baghi wa al-zulm. Kedoliman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَا اخْتَنَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Mereka berselisih. Maksudnya Yahudi dan Israel, Ahlul Kitab, mereka berselisih atau tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Kenapa harus berselisih? Padahal ada keterangan yang jelas, ada hadis yang sahih, ada hadis yang rajih, ada hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, Muslim, bahkan mutawatir. Mengapa harus berselisih? Bukankah kalian semua muslimin yang mengaku bahwa kami akan mengikut sunnah? Ini sunnah. Ini qala Allah, ini kalau Rasul, kenapa harus bertikai? Kata Allah, tidaklah mereka bertikai kecuali karena bagian bainahum ada bagi, ada hekat, ada dengki, ada kezaliman, ada kebencian, ada urusan yang sifatnya pribadi. <clears throat> Saya tidak suka sama Bulan. Saya dendam sama dia. Nggak akan bisa saya untuk memaafkan dia selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Saya akan terus membantah dia sampai kapok dia. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dia sudah mencabut ucapannya atau dia sudah kembali pada kebenaran. Dia tidak peduli. Tidak peduli. Kenapa? Bagian bainahum karena ada bagi di antara mereka. Abal bagi makna definisinya melampaui batas berlebihan kebablasan. Kata Ibn Abdullah Al-Hanafi rahimahullah, "Li'anna al-baghyu aw oh, li'anna al-baghya mujawazatul hadd." Yang namanya al-baghi adalah melampaui batas. Enggak <coughs> cukup dengan mengatakan marjuh. Ini pendapat yang marjuh itu pendapat yang lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat demikian demikian. Kan selesai. Walhamdulillah bahasa yang bagus dan sopan karena ikhtilafnya tanawur. Kita belum membahas ikhtilaf tawad, apalagi ikhtilaf dengan ahlul bidah, belum belum kita bahas. Ini masih membahas tentang di kalangan ahlus sunnah di antara para ulama yang mereka masing-masing membawa dalil-dalil dan ternyata perbedaannya tanawur. Ini boleh, ini lebih baik. Seperti rukyah tadi. Boleh rukyah, tetapi meminta di rukyah jangan. Makruh. Tidak akan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisap, tanpa ada. Kenapa? Harus sampai terjadi pertikaian yang mengerikan dan dahsyat. Allah sebutkan kalimat al-baghi sebagai penyebab pertikaian itu bukan di satu ayat saja, bukan di satu tempat, bukan fi mawdi'in wahid. La, fi mawadhi'a katsira. Dalam sekian banyak. Liyakuna ibratan li hadhihi ummah sebagai pelajaran bagi umat ini. Wahai umat Islam, Ingatlah wahai kaum muslimin bahwa umat terdahulu bertikai berselisih itu karena al-baghyu yang ada pada diri-diri mereka. Kalau keterangan mana benar mana salah sudah jelas. Sudah jelas. Ini yang benar, ini yang salah. Yang cocok dengan kebenaran, alhamdulillah kamu mendapatkan taufik. Yang ternyata menyelisihi kebenaran, katakan saya rujuk. Astagfirullah, saya bertaubat pada Allah dan saya kembali kepada kebenaran. Selesai. Manusia tidak ada yang maksum. Tetapi terjadinya pertikaian yang dahsyat karena ada al-baghu di hati-hati mereka. Maka wahai kaum muslimin jangan mengikuti jejak Yahudi atau Nasrani. Jangan kalian ikuti jejaknya ahlul kitab yang mereka ikhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Limadha? Bagian bainahum. Karena bagian bainahum. Wa qaribun min hadha yang semakna atau dekat dengan ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, bersabda, "Zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim واختلافهم على أنبيائهم kata Nabi biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan kalian biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan kalian maksudnya kalau Rasulullah SAW membiarkan kalian dalam satu perkara sudah biarkan Jangan dipaksa-paksa aku harus berbicara sesuatu. Biarkan. Berarti itu perkara yang mubah. Silahkan. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan, permintaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Kalau gini, kalau gini boleh enggak? Kalau gitu boleh enggak? Kalau ini boleh, kalau ini, kalau ini, kalau ini terus. Kamu Jangan memberat-beratkan dirimu dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. La tas'alu an asya in tubdalakum tasu'kum. Jangan kalian meminta sesuatu atau bertanya sesuatu yang kalau diberi memberatkan kalian sendiri. Kalau dijawab memberatkan kalian sendiri. Ya Rasulullah, aku amin. Apakah tiap tahun? Kata Nabi, kalau aku katakan iya, kalian gak akan sanggup. Jangan bertanya sesuatu yang kalau aku jawab memberatkan kalian. Fa idza an syai'in ibu. Diakhiri hadisnya dengan kalimat yang merupakan kaidah pegangan ahli sunnah. Apa yang aku larang kalian daripadanya tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin dan kalau aku perintahkan sesuatu Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sebisa-bisa kalian. Mudah agama ini. Kata Nabi, apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisanya. Sudah. Jangan kalian mempersulit diri kalian dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana sampai berkata bagaimana kalau di langit salatnya? Bagaimana kalau di bulan? Bagaimana kalau kita apakah kita tiduran di bulan melihat ke bumi di atas salatnya? Macam-macam pertanyaan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ada yang bertanya kalau kalau kalau dijawab oleh beliau, awaqa apakah terjadi? Belum, hatta waqa. Enggak dijawab. Apakah terjadi? Orang itu menjawab, belum. Kalau gitu nanti saya jawabnya. Kalau terjadi. Kalau terjadi tanyakan lagi. Ikhwani fillah azakumullah. ashabur ra'i paling senang majelis seperti itu. Majelis diskusi kalau kalau kalau kalau kalau ila akhir. Ada seorang yang bertanya kepada seorang imam di Mekkah. Dijawab dengan satu jawaban. Orang itu mengatakan kalau begini, kalau begitu. Dijawab, utruk allau indaka fil Yaman. Tinggalkan lau di rumahmu di Yaman sana. Karena kebetulan dari Yaman dia. Tinggalkan kalimat lau di Yaman sana, jangan dibawa ke sini. Enggak usah pakai lau, kalau, kalau bagaimana, bagaimana, kalau begini, kalau begini. Biasanya muncul kalimat itu dari mereka-mereka yang enggan mengamalkan. Iya kan? Karena itu pertanyaan-pertanyaan mujadil biasanya. Kerjakan. Tapi kalau begitu gimana? Ya wudhu. Kalau nggak ada air gimana? Ya tayamum. Kalau nggak ada tanahnya gimana Ustaz? Maksudnya nggak ada tanahnya? Maksudnya saya di gedung tinggi. Dia mau ke gedung tingginya kapan nggak tahu. Pokoknya enggan untuk mengamalkan. Sehingga bertanya kalau, kalau, kalau. Persis seperti anak-anak kecil kalau disuruh orang tuanya males. Ini ya. belikan anu. Di mana? Itu di pengkolan sana. Yang mana? Yang sebelah kiri. Karena ada banyak itu tokonya, Bu. Bagaimana? Kalau nggak ada gimana, Pak? Kalau enggak ada, jalankan dulu. Kalau nggak ada, kalau ini, kalau terus begitu bertanya. Intinya, males. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ternyata orang-orang dewasa pun ketika dikasih hujah ada yang begitu. Kalau gini gimana? Kalau ini hadisnya katakan kerjakan. Sudah jangan banyak tanya. Ya tapi kalau begini, tapi kalau begitu, tapi kalau kalau kalau ila akhirih. Halaka man kana qablakum. Binasanya orang-orang sebelum kalian banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Itu Bani Israel. Nabi Musa mengatakan pada mereka, "Idbahu baqarah." Sembelihlah seekor sapi. Apa kata mereka? Innal baqarah tashabaha alaina. Sesungguhnya baqarah itu bingung kami, yang mana, yang kayak apa? Cari yang warnanya kuning polos gak ada belangnya. Yang kuning polos itu banyak juga. Cari yang begini, yang begini, yang begini. Cari yang belum pernah menggarap sawah. Tambah susah apa gak tambah susah? Karena susah. Kalau di awal ditanya atau diperintah kerjakan sebelah sapi, ambil sapi sebelah selesai kan? Tetapi karena bertanya kayak apa, warnanya apa, yang seperti apa, kami masih belum jelas sampai susah nyarinya. Yang nggak pernah dipakai menggarap sawah, yang warnanya nggak ada belangnya, yang warnanya kuning menyenangkan, yang yang, yang sulit, bertambah berat. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kerjakan sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Fa'amarahum bil imsaki amma lam yu'maru bihi. Asyahid. Di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih adalah kalimat hendaklah kalian biarkan aku aku dengan apa yang aku tidak nyuruh kalian. Udah, kalau tidak nyuruh, jangan kalian tanya-tanya. Kerjakan apa yang kalian mau, tinggalkan apa yang kalian suka, kalau dibebaskan. Jangan banyak pertanyaan. Mu'allilan bi anna sabab halakil awwalin. Dengan alasan bahwa penyebab hancurnya orang-orang yang terdahulu karena kasratus soal, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Tsumma ikhtilaf 'ala rusuli bil ma'siyah. Kemudian yang kedua, penyebab kebinasan mereka adalah banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Sudah mereka nanyanya rewel, setelah dijawab nggak dikerjakan. Sulit susah. Lah tadi kenapa kalian minta sendiri kesusahan? Ikhwani fi Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang diperintahkan kerjakanlah sebisa-bisanya. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Dan apa yang dibiarkan biarkan. Asyara biyadihi au bi asbu'ihi Disebutkan dalam hadisnya membentuk 35. Ini tiga. Ini lima. Ya. Wa yuharrikuha. menggerakkannya Gerakannya gimana? kini apa kini apa kini apa gini. Ada yang nanya pada masyayikh kemarin. Jawabnya al-amru fihi wasa apa maknanya alamu fihi wasi'? Selama itu makna menggerakkan, ya gerakan. Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullah saya menyatakan syaddid keraskan gerakannya. Ya. Itu membuat jengkel mereka para Yahudi dan lain-lain. Ya. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lain berpendapat kalau kami melihatnya bahwa riwayat itu syad karena 12 rawi tidak menyebutkan wa yuharrikuha. Hanya satu rawi saja. Yuharrikuha. Menambahkan dengan kalimat wa yuharrikuha. Rawi itu thiqah atau tidak thiqah? Thiqah, tapi menyelisih 12 orang. Maka syad pendapatnya atau riwayatnya. Qadibina azakumullah qawlun min aqwalil ulama dari ucapan para ulama. Kamu lihat dalasannya masing-masing. Kamu lihat mana yang rajih. Kamu kerjakan. Selesai. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al الاختلاف fil kitab min الذين يقرون به على nawain Kemudian perselisihan dalam Quran sekarang. Dalam kitab ada dua jenis. Pertama ikhtilaf fi tanzilih, pertama perselisihan dalam penurunan Quran tersebut. Wasani ikhtilafi ta'wilih. Yang kedua, dalam penafsirannya. Wa kilahuma fihi imanun bi duna ba'd. Dan dalam dua bentuk perselisihan terhadap Al-Quran ini, dua-duanya mengandung perkara beriman pada sebagian, menolak sebagian yang lain. Artinya ini lebih dahsyat dari yang kemarin kita bahas. Fal awal ikhtilaf fi takalumillahi bil Qur'an. Pertama perbedaan pendapat tentang berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'an. Fataifatun qalat sekelompok berkata hadal kalam hasala bi qudratihi wa masyiatihi. Bahwa ucapan ini atau Quran ini adalah dari ucapan Allah dengan takdirnya dan dengan kehendaknya. Likaunihi makhluqan fi ghairihi lam yakum bihi. Karena ini adalah perkara yang diciptakan pada selain Allah Subhanahu wa taala yang tegak dengan sendirinya. Ini pendapat batil, sah? Ini pendapat pertama. Mengapa? Karena dikatakan ini kalam kalamullah, tetapi maknanya kalam yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah bentuk. Terjadilah kalam Allah. Wa ta'ifatun qalat golongan yang kedua berkata bal huwa sifatun lahu. Bahkan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan kaifiahnya yang tidak sama dengan makhluk. Qaimun bidatihi. Bukan berdiri sendiri tetapi ada pada zatnya. Allah takallama idza sya'a. Allah berbicara kalau Allah kehendaki. Lakinnahu la yatakallam bimasyiatihi wa qudratihi. Tetapi Allah bukan menciptakan dengan takdirnya. Wa kullu minat ta'ifataini jama'at fi kalamihi ma haqqun wa batil. Perhatikan. Yang kedua, dari satu sisi benar. Sifatullah. Tapi lihat kalimat terakhirnya. Lakinahu la yatakallam bimasyiatihi. Tetapi dia tidak berbicara dengan kehendaknya. Nah, terus dengan kehendak siapa? Berarti kalamuhu qadim katanya. Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Berarti dua pendapat tadi ada hakun ada batil. Tercampur antara keduanya. Yang pertama batil dari sisi Quran makhluk. Tetapi ada di sana ucapan bahwa Allah berbicara sekehendaknya. Yang kedua sebaliknya, Allah memiliki sifat kalam tetapi tidak berkait dengan kehendak. Loh, terus bagaimana? Amal dikatakan di akhirnya oleh beliau. Wa kala kalamuhuma baina haqqin wa batil ucapan mereka tercampur antara hak dengan batil fa'amanat bi ba'dil haq wa kadzabat bima taquluhu al-ukhra min al-haq berarti dia beriman dengan satu bagian yang hak dan dia kufur dengan sesuatu yang lain dia beriman pada sebagian dan tidak beriman pada sebagian maka terkena ayat Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd mereka beriman pada sebagian kitab dan mereka mengingkari sebagian yang lain bainahuma. Adapun kebenaran apa yang ada di antara keduanya yaitu menganggap bahwa kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran sekian kali. Allah berbicara, Allah memanggil Musa. Wa nada Rabbuka Musa. Nada memanggil. Wa id ya Musa wa kallamahu rabbuh apa lagi Nah, sekian banyak dalil-dalil bahwa Allah berbicara tetapi tidak sama dengan makhluknya. Berarti barakallahu fikum Allah berbicara ida syaa harus diiringi masya bahwa Allah berbicara kapanpun kalau Allah kehendaki. Ikhwan karena ini urusannya dengan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakuruna bi ba'd tidak beda atau tidak sama dengan yang tadi. Harus kita katakan ini hak, ini batil. Sekarang saatnya. Karena urusannya iman dengan kufur. Ayat menyatakan kalau Allah, kalau Allah, kalau Allah. Maka siapa tidak percaya kalau Allah berbicara, berarti dia mendustakan Al-Quran. Kalamun batil. Ini yang namanya adil. Berbicara pada tempatnya. Sedangkan mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak akan berbicara lagi, bahwa pembicaraannya qadim, kita katakan batil karena Allah berbicara kapanpun Allah kehendaki, bahkan sebagiannya sudah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an padahal belum terjadi. Apa itu? Allah katakan nanti Allah akan berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa, anta qulta lin-nasi ittabi'uni wa ummi ilahaini min dunillah?" Ya Isa, apakah engkau perintahkan manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Kapan ini diucapkan? Nanti yaumul qiyamah. Di hadapan seluruh mereka-mereka yang mengaku bahwa mengikutnya Isa. Kami pengikut Isa. Lihat, Isa akan ditanya, wahai Isa, apakah kau nyuruh mereka? Nanti yaumul qiyamah. Berarti Allah akan berbicara pernah berbicara, telah berbicara dan akan berbicara sekehendaknya kapanpun Allah kehendaki. Sehingga ada pun ucapannya dalam Quran sudah sudah terucap. Sehingga dikatakan dalam keadaan dia sudah lebih dulu. Tetapi sifat kalam terus Allah kapanpun berkehendak untuk berbicara, dia berbicara. Lihat kalimat berikutnya dari Syekh Imam Ibn Abdul Aziz. Amal ikhtilaf fi ta'wilih alladhi yatadamman al-iman bi ba'd duna ba'd fa Tadi masalah zatnya kalamullah. Sekarang tafsirnya juga sama. Mengandung di dalamnya al-iman bi ba'dihi duna ba'd. Beriman kepada sebagian, kufur terhadap sebagian yang lain. Kama fi hadis Amr ibn Shu'aib an abihi. Sebagaimana dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya pada satu hari. Zata yaumin. Wahum yaktasimuna fil qadari. Sedangkan mereka dalam keadaan bertikai, berselisih tentang takdir. Yang ini bawa ayat, yang ini bawa ayat. Hada yang biyanzi' bi ayatin wahada yang yanzi' bi ayah. Yang ini membawa ayat, yang ini membawa ayat. Faka'annama fuqi'a fi wajhihi hubur habur rumman. Seakan-akan di wajah Rasulullah SAW ya, muncul biji biji delima. Tahu biji delima? Pernah lihat ya, butiran-butiran delima ada merah-merahnya. Pipi Rasulullah SAW memerah. Seperti butiran delima. Sangat marahnya. Qala abi hadza umirtum. Apakah untuk ini kalian diperintah? bi hadza wukiltum. Apakah kalian diperintah untuk ini? Anta duribu kitab Allah bi ba'dahu ba'd. Ba'dahu bi ba'din. Apakah kalian disuruh untuk membenturkan ayat dengan ayat? Unduru ma amartum bihi fattabi'u. Lihat, apa yang disuruh dalam Al-Qur'an kerjakan. Wa manahaitukum anhu fantahu dan apa yang aku larang tinggalkan. Baik. Dalam ayat uh, dalam hadis yang kedua, dalam satu riwayat disebutkan ya kaum bihada dhallatil umam qablakum wahai kaum Inilah sebabnya umat terdahulu binasa. Balat sesat gara-gara ini. Biktilafihim ala anbiya'ihim. Menyelisihi nabi-nabi mereka. Wadarbihimul kitab ba'dahu biba'd. Dan membenturkan ayat atau Al-Quran. Sebagian dengan sebagian yang lain. Wa innal Qur'ana lam yanzil litadribu ba'dahu bi ba'd dan Al-Qur'an tidak diturunkan untuk kalian benturkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Walakin nazal al-Quran yasduku ba'duhu ba'dan. Bahkan Al-Quran itu diturunkan. Saling membenarkan. Tidak bertentangan. Ma'araftum minhu fa'amalu bih. Apa yang sudah kalian ketahui. Apa yang ada dalamnya kerjakan. Wa matasyabaha fa'aminu bihi. Dan apa yang tersamar. Kalian percayai. Yang ini tersamar maknanya. Maksudnya belum tahu kaifiahnya lafadznya sudah pasti. Karena Quranan Arabian. La'allakum ta'qilun. Agar kalian paham. Kaifiahnya kita tidak tahu. Maka kata Nabi, percayai saja. Nanti akan terjadi begini. Kami beriman. Di hari kiamat akan ditimbang amalan. Kami percaya. Karena Quran yang bilang. Adapun kaifiahnya nggak perlu kalian perdebatkan. Mengapa? Nggak ada yang tahu kaifiahnya. Amal bentuknya kayak apa? Ditimbang caranya bagaimana? Sudahlah. Cukup. Aminu bihi. Berimanlah engkau dengan berita ini. Aman Nabi. Cukup. Adapun rincian kaifiahnya kalau diberitakan alhamdulillah, kalau nggak diberitakan katakan saya tidak tahu. Allah tidak ngasih berita. Yang pasti ayat ini benar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa innal umam qablakum lam yal'anu hatta lam yul'anu hatta ikhtalafu. Umat-umat terdahulu tidak dilaknat kecuali ketika mereka berselisih dan membenturkan ayat dengan ayat. Wa innal mira' fil Qur'ani kufrun. Sesungguhnya perdebatan membenturkan Quran dengan Quran adalah kekafiran. Wah yang masyhur. Hadis yang masyhur di dalam musnad, di dalam sunan dan lain-lainnya. Bahkan inti hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dengan nomor hadis 2666. Min hadis Abdullah ibn Rabah al-Ansari. Bahwa Abdullah ibn Amr qala hajjar, hajjartu ila Nabi SAW. Yauman fasami aswat rajulain ikhtalafa fi ayatin. Fakharaja alaina. Ketika aku menemui Rasulullah SAW. Ini aku datangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengar dua orang yang sedang bertikai. Dalam masalah ayat maka Rasulullah keluar menemui kami dan berkata, "Wa fi wajhihi al-ghadab." Di wajahnya ada kemarahan. Hadis yang tadi, wajahnya memerah seperti butiran delima. Sekarang yura fi wajhihi atau yurafi fi wajhihi al-ghadab, di wajahnya terlihat kemarahan. Faqala innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka berselisih dalam Al-Quran. Ikhwani fiddina azakumullah. Wa jama ahlal bid'ah mukhtalifun fi ta'wilih. Wa jami' Ini catatan pentingnya. Kasih garis atas, kasih stabilo, kotaki dengan kotak merah. Apa kata-katanya? Wa jami'u ahlil bid'ah mukhtalifun fi ta'wilih. Hampir seluruh ahlul bid'ah. Bahkan tidak ada kata hampir. Seluruh ahlul bid'ah. Seluruh ahlul bid'ah. Mereka menyelisihi, menyelisihi dalam tafsir Al-Quran. Khawarij. Salah dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Akhirnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Murjiah. Salah dalam memahami ayat-ayat rahmat Akhirnya tidak menganggap penting amalan. Yang penting eling. Ingat Allah cukup. Apalagi yang lain. Syiah Rafidah. Bahkan dalam Quran mereka berselisihnya bukan hanya dalam tafsir. Mereka tambah satu surat, mereka kurangi satu surat. Mereka rubah ayat, mereka ganti. Jami' Ahli bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilihi. Mu'minuna bi ba'dihi duna ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Quran dan mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Yuqirruna bima yuwafiq ra'yahum. Mereka ambil yang mereka cocok. Mereka tolak yang mereka nggak cocok. Imma an yata'awwaluhu menolaknya imma an yata'awwaluhu bisa jadi dengan menakwilkan menyeret maknanya kepada makna-makna lain takwilan yuharrifuna fihil kalim yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya berarti takwilnya seperti tahrifnya Yahudi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i wa imma an yaqulu hadha mutasyabih atau dengan cara yang lebih halus. Bahwasanya mereka berkata ini ayat mutasyabih nggak bisa kita pahami. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak dipakai. Dan mereka katakan ini cara salaf. Kalla wallah, tidak demi Allah. Salaf bukan menyerahkan maknanya, bukan. Tetapi mereka menyerahkan pada Allah kaifiahnya, kayak apanya. Adapun makna yang ada yang zahir dengan bahasa Arab Allah katakan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun terima kaifiahnya wallahu a'lam amal akan ditimbang kayak apa wallahu a'lam kematian akan disembelih bainal jannati wan nar kematian akan disembelih di antara surga dan neraka kematian kok bisa disembelih kamu jangan menolak berita dari Nabi SAW. Katakan kami beriman, kami percaya. Kayak apanya? Wallahu taala a'lam. Itu salah. Tapi mereka ini ahlul bidah, ahlul ahwa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, mereka justru berkata hada mutasyabih la ya'lam ahadun ma'nahu. Ayat ini ayat yang samar maknanya nggak diketahui oleh siapapun. Jadi kalau Allah Ta'ala kata wa kata wa kata tidak tahu maknanya. Allahu alam. Lewat. Apakah mungkin Allah turunkan satu ayat yang tidak bisa dipahami oleh manusia? Apakah mungkin Allah turunkan satu ayat yang tidak terpakai? Oh ini nggak terpakai. Kenapa? Nggak bisa dipaham. Astagfirullah. Kalimat yang jelas warafa'na tur. Kami angkat bukit Tursina di atas kalian. Bukit Tursina di atas mereka. Bagaimana? Wallahu a'lam. Maknanya kita tidak tahu. Serahkan Allah saja. Jadi bagaimana itu sudah kita tinggalkan. Kita lewat. Ya nggak mungkin. Kamu ucapkan seperti yang Allah ucapkan bahwa pernah Bani Israel diangkat perjanjian dengan diancam gunung di atasnya. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Mohon maaf, saya lanjutkan sedikit sampai seperempat jam lewat karena tanggung. Habis ini habis. Masuk bab baru. Baik. Fayajhaduna ma anzalahu Allah. Akhirnya mereka menolak apa yang Allah turunkan. Ini nggak bisa dipaham. Ini nggak bisa dipaham. Ini nggak bisa dipaham. Serahkan Allah. Ini serahkan Allah. Lu diturunkan untuk kamu. Oh dikembalikan, anak nggak mau, anak nggak paham. Kan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan mufawwidin. Mufawwid yang seperti ini. Intinya mereka menolak, tidak mau menerima. Karena iman bil lafadz bila makna huwa min jinsi imani ahli kitab. Karena kalau menerima lafadznya tapi menolak maknanya itu sejenis dengan ahlul kitab. Lihat Allah katakan tentang ahlul kitab, Masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Mereka-mereka yang membawa Taurat, tapi mereka tidak mau mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab di atasnya. Baik? Artinya dohirnya saja, maknanya nggak mau diambil. Bahkan dohirnya pun tidak, lafadznya saja, maknanya tidak tahu. Maknanya kayak maknanya tidak tahu, serahkan Allah. Saya nggak tahu. Atau ayat lain minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amani. Di antara mereka ada ummiyun yang tidak mengenali kitab kecuali angan-angan saja. Tidak mau menerima makna-maknanya. Ini jenis mereka. Maka ingat ucapan hadis tadi, apa yang kalian dapat di dalam Quran berupa perintah kerjakan kalau berupa larangan tinggalkan, kalau berupa berita imani bahwa ini berita dari Allah. Walaupun mungkin kita belum tahu kaifiahnya seperti apa. Wallahu taala a'lam yang pasti ayat ini benar bahwa amalan soleh akan ditimbang. Bahwasanya Bukit Tursina pernah diangkat di atas Bani Israel. Bahwasanya pernah terjadi banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh manusia kecuali yang ada di perahu. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah manhaj pegangan kaum muslimin seluruhnya. Apa kata Allah, apa kata Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Allah, Rasul, tinggalkan. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, katakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami percaya kalau seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi